Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi al Qur'an Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 atau bertepatan pada tanggal 1 Syakban 1430 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan setiap Kamis pagi yaitu Tele dakwa. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri, namun saya didampingi oleh rekan saya. Iya, Putri Abad Senen. Apa kabar Mbak Putri? Baik, Alhamdulillah Mbak Rahmaji. <laughs> Sudah lama ya, tidak siaran bareng iya, betul. ini. Dan Alhamdulillah <laughs> pada kesempatan pagi hari ini kita ada kesempatan lagi ya Mas mm -hmm, ya. Betul. Dan juga untuk pemirsa semuanya para dai dan juga daya, untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah konsekuensi iman. Sekali lagi, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah konsekuensi iman. Jadi jadi nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menelpon untuk berpartisipasi dalam acara teledawa ini di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Balizu Ani Walau Ayah. Mhm. Subhanallah. Sangat gampang, sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Temanya menarik tentang iman iya, gitu ya. Konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah iman. Betul. Dan bersama kita telah hadir dua orang dewan hakim nanti yang akan menilai materi materi yang disampaikan oleh Da'i Daya Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Hamdani Anwar dan yang kedua adalah Dr. Andes Haji Abdul Satarani MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. sehat semua ya. Terima kasih ya. sudah berkenan hadir pada pagi di studio. Iya betul <laughs> sekali. Dan mungkin Kak Haji kita langsung saja akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu Baik. yang akan disampaikan oleh Ustaz Satar Abdul Ghani. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa walah amma ba'd. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui orang-orang yang tersesat di jalannya dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di kalangan praktisi ilmu dakwah mengatakan bahwa ada tiga unsur metode dakwah yang perlu diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah oleh seorang dai. Yang pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah yakni dengan ucapan yang baik dan benar serta tegas. Sehingga mad'u khalayak penerima pesan-pesan dakwah pun bisa menerima dengan cara yang baik dan benar pula serta mampu memahami pesan-pesan dakwah dan mampu pula memilih memilah yang mana yang hak dan yang, dan yang mana yang batil. Yang kedua adalah mau'izatil hasana Pelajaran yang baik disampaikan dengan cara yang baik pula. Artinya adalah bagi mad'u dia mendapatkan pengetahuan tambahan yang disampaikan oleh seorang da'i. Sehingga dengan demikian, kalaupun juga seorang mad'u yang menerima pelajaran dari seorang dai, <clears throat> seandainya dia memiliki ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh dai, dia akan lebih mantap. Dan juga bagi yang belum tentu pengetahuan ini merupakan tambahan pengetahuan baginya. Dan yang ketiga adalah wajadilhum billatihi ahsan. Kalau seandainya terjadi diskusi, terjadi bahkan debat sekalipun, maka lakukanlah dengan cara yang baik pula. Oleh karena itu pula, tiga unsur sebagai metode dakwah ini hendaknya setiap dai mampu menerapkannya sehingga diharapkan akan terpilah, terpilih bagi mad'u yang mampu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh seorang dai sehingga apabila dia tetap berperilaku yang negatif misalnya maka mad'u ini tetap tergolong sebagai a'lamu biman dhalla an sabil tetapi bagi yang mampu mengikuti dengan cara-cara yang baik dan benar maka dia bisa termasuk kategori a'lamu bil muhtadin demikian mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Satar yang sudah memberikan pembekalan buat kita semua tidak iya, hanya buat dai-daiyah ya. Ternyata ada tiga hal iya. yang penting dari eh, surah An-Nahl tadi. Iya. Yang pertama harus bil hikmah harus yang disampaikan itu sesuatu yang baik, yang baik. benar, mm -mm. tentu tegas pula gitu ya yang disampaikan. Mm -mm. Kemudian yang kedua adalah mau izatil hasanah. Sesuatu yang baik itu yang disampaikan mm -mm. harus dengan cara yang baik pula. Kemudian yang ketiga tentang wajadilhum latih ya ahsan kata beliau tadi. Yeah. Harus kalau ada diskusi, kalau ada bantahan harus dengan cara yang ahsan ya, yang Betul. baik pula. Kalau seandainya ada telepon harus kita jawab pastinya. Nah itu ya. itu ahsannya kita begitu. Harus <laughs> menerima penelpon yang satu ini. Silakan Bapak Tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu passwordnya? Balik wani walau ayah. Alhamdulillah sudah tidak asing lagi nih suaranya dengan Ibu siapa dan di mana? Siti Robiah dari Tangerang. Dari Tangerang. Baik, Ibu Siti bisa langsung dimulai. Temanya adalah konsekuensi iman. Waktunya adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Sayyidina Muhammadin wa mantala Ayyid taba'a amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim kaum muslimin dan pemirsa TPRI di mana saja berada. Tema kita kali ini adalah konsekuensi iman. Konsekuensi iman adalah bentuk atau penjagaan serta memelihara keimanan seorang muslim. Jangan sampai imannya tersebut tercampuri oleh hal-hal yang dapat merusaknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ia harus memurnikan ibadahnya, jangan sampai tercampuri oleh syirik yaitu mempersekutukan Allah dan yang lainnya. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan tatkala beliau Rasulullah SAW ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab anta jalan dan wahwa koka. Hadis mutafak alaih. Kamu membuat sekutu bagi Allah sementara dia telah menciptakanmu. Dan janganlah berbuat syirik besar karena hal itu bisa membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Firman Allah surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna yasha al-ayah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala konsekuensi keimanan kita dalam melakukan amalan-amalan haruslah berlandaskan apa yang telah disiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali berbuat bid'ah yang tidak ada landasan syariatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis mutafak alaih. Faman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka ia tertolak. Beliau juga bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa bid'atin dolala Hadis Muslim. Maka sesungguhnya yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Artinya bid'ah perbuatan baru yang tidak ada landasannya Demikian konsekuensi keimanan kita, jangan beribadah dan berbuat sesuatu di luar peraturan atau syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita pun termasuk golongan orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rubiah dari Tangerang, terima kasih telah berpartisipasi. Waktunya sangat tepat sekali. Iya pas. Pas selama 3 menit ya. <laughs> Dan penyampaiannya pun subhanallah menggebu-gebu ya. kita semua ya. Silahkan dai dayah berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya Bapak. Balighu anni walau ayat. Hmm, terima kasih. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Ahmad Burhanuddin. Pak Ahmad Burhanuddin dari dari Tangerang. Dari Tangerang juga. Oke, okay, baik Pak. Silahkan, tema kita hari ini adalah tentang konsekuensi iman. Waktu yang tersedia hanya 3 menit, mohon dioptimalkan dengan baik. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. al muqaramun para pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di udara dalam tema konsekuensi iman. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa iman adalah merupakan hidayah dan nur serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang tiada caranya yang mana tidak semua orang diberikan iman tersebut. Hanya orang-orang yang ditakdirkan dan dikehendakinya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bagi orang yang diberikan iman haruslah konsekuen dalam menjaga keimanannya, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun dalam keadaan musibah. ia harus tetap konsekuen dalam keimanannya. Karena ada sebagian orang apabila ditimpa cobaan maka ia kembali lagi menjadi kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin al-ayah Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di sisi Artinya dengan penuh keyakinan maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu dan apabila ia ditimpa Allah bencana maka berbaliklah ia ke belakang Artinya kembali lagi jadi kafir. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minhunna fala iman lahu." Al hadis ada lima hal sebagian tanah-tanah iman di mana kalau satunya itu tidak terdapat pada diri seseorang maka ia tidak bisa dikatakan beriman yaitu yang pertama menyerahkan jiwa raganya kepada kekuasaan Allah yang kedua riba dengan segala keputusannya yang ketiga menyerahkan keputusan kepadanya yang keempat tawakal kepadanya dan yang kelima sabar dalam menerima cobaan yang datang secara tiba-tiba itulah kaum muslimin konsekuensi keimanan kita baik dalam keadaan mendapat nikmat ataupun musibah kita harus tetap menjaga keimanan kita jangan sampai seperti orang-orang munafik luarnya saya mengaku iman tetapi di dalamnya kafir naudzubillah min zalik akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Burhanuddin dan alhamdulillah sudah dua orang dai dan juga dayah yang ikut berpartisipasi hmm. nih Kak Aji. Ya, dan yang paling penting kita ya. ingatkan adalah bagi dai-dayah yang menelpon ke sini mohon kalau bisa menggunakan telepon text line yang ada di rumah, mm -mm. kalau bisa menghindari handphone agar kualitas suara yang masuk kepada kita itu sesuatu yang jernih gitu yeah. ya. Iya. Dan tidak lupa juga kita ingatkan bagi yang sudah pernah mendapatkan predikat terbaik, mohon mengirimkan foto ukuran puskatnya kepada kami hmm. agar nanti saat sesi final kita bisa tampilkan fotonya. Iya. Namun nampaknya sudah kita akan segera memasuki waktu subuh. Ya. Jadi untuk itu eh, para dai dan juga daya jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah azan subuh. Hmm. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara tele dakwah yakni lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon. Dan kita masih menantikan partisipasi dari para dai dan juga daya yang ada di seluruh Indonesia pastinya di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 dengan tema pada kesempatan pagi hari ini adalah di mana nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin dioptimalkan dengan seefisien mungkin pastinya dan juga kami informasikan apabila Anda nanti keluar sebagai pemenang terbaik jangan lupa untuk menyertakan foto kurang postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final Sekali lagi kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah konsekuensi ma. Nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung passwordnya adalah Bawigu Ani Walau Ayah. Silahkan para dayi dan juga dayah kita masih menantikan partisipasi Anda semuanya. Silahkan apakah sudah ada yang tersambung? Sepertinya masih terus dicoba konsekuensi iman untuk tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Bisa membuka referensi dari Al-Quran maupun al hadis. Silahkan 5743476 atau 0215743478 pastinya ya Kak Aji ya. Betul. Nah, ah. Dan mungkin yang perlu kita ingatkan untuk para dai-dai ya, itu hmm. terkadang nih terkadang hmm. kita menangkapnya itu terkesan seolah-olah membaca gitu Aha. karena tidak ada permainan intonasi dan aksentuasi di sana mungkin penekanan-penekanan betul ya. di mana ditekankan gitu ya artikulasinya ya. baik nampaknya sudah ada yang tersambung silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Betul sekali. Terima kasih Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya saudaraku Mas Rahmat? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Tema kita pagi ini. Berjumpa ya. Ya senang sekali ya. rasanya bisa berjumpa lagi. Ya, ya. Pagi ini tema kita tentang konsekuensi iman. Waktu kita ya, seperti biasanya tiga menit, mohon dioptimalkan sebaik mungkin. Bisa dimulai ya, dari sekarang. Silakan Pak Sofian. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hadirin ikhwati billah pemirsa TBR yang berbahagia. Tema sosial singkat kita kali ini adalah konsekuensi iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ahasiban nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون tidak akan kubiarkan hamba-hambaku berkata beriman kepadaku kata Allah sebelum kami mengujinya masing-masing sejauh mana mereka konsekuennya kepada iman dan tauhid kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala hadirin para pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita konsekuen dalam iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin masih banyak di antara kita yang tidak konsekuen kepada Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang kita dikena musibah sedikit kita se akan secepatnya begitu saja berpaling iman kepada Allah janganlah demikian hadirin marilah kita menjaga tauhid kita kepada Allah sampai mati yang seperti yang diterangkan dalam surah Al-Imran wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kamu mati melainkan daripada Islam atau kita kepada agama Muslim agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Ittaqillah Aisyma kunta Bertakwalah kamu di mana saja yang kamu berada Dan kesimpulannya adik Kalau juga bertakwalah dan bertahu sesungguh-sungguhnya dan dalam konsep dalam konsekuensi kita berpaling kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofian dari Kaltim pemirsa setia nih Kak Haji. Ya? Pemirsa ya. setia. Lalu menelpon ke dakwah. Betul. Dan insya Allah nanti suatu saat pasti akan bisa menjadi pemenang. Mudah-mudahan. Amin, amin. Biar kita bisa melihat wajah Pak Sofian itu seperti apa Tapi gitu ya. Tergantung Dewan Hakim. Oh, gitu. ya. <laughs> Baik, kita masih menantikan yang lainnya. Silahkan masih di lantai 5743476 atau 021 574 8 Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak passwordnya Baligu Ani walau ayah Alhamdulillah Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Syahril Saib dari Pondok Gede Jakarta. Pondok Gede Baik Bapak konsekuensi iman waktunya dihitung mundur dari sekarang silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa TPRI kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Adapun tausiah singkat kita pada pagi hari ini adalah bertemakan konsekuensi iman. Yang dimaksud konsekuensi adalah pendirian yang teguh atau prinsip yang mantap. Yang dikatakan iman adalah tujuan tertentu yang harus kita capai yaitu satu keyakinan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Apabila kita telah memasuki jalur atau hukum yang telah ditentukan dalam garis atau dasar keimanan tersebut, <clears throat> Apabila kita telah memasuki jalur atau tingkat keyakinan tersebut, maka kita akan terikat oleh peraturan atau hukum hukum yang telah ditentukan dalam garis atau dasar keimanan tersebut yang telah diatur dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tuntunan agama kita yaitu agama Islam seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi demi untuk menjaga konsekuensi iman, kita harus benar-benar memelihara dan kemantapan dan keteguhan hati dalam beriman. Sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Man a'ta lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba wa abghadha lillahi faqad istaqmalal iman." Barang siapa memberi karena Allah, mencegah karena Allah, menyintai karena Allah, dan membenci karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Di lain hadis Nabi bersabda, La yattaqimu imanu abdin hatta yattaqima qalbu. Tidak lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Seseorang dinyatakan lurus keimanannya manakala seluruh pekerjaan anggota tubuhnya ditunjukkan untuk ketaatan kepada Allah. Adapun hati yang lurus adalah hati yang senantiasa dipenuhi rasa mengagungkan Allah. Terima kasih Pak Syahril Toib. Ya. Namun sayang sekali terputus kayaknya ya. Iya, karena waktunya juga habis. Waktunya habis. Kemudian mungkin materi yang ingin sebelah sampaikan masih ada. Iya. <laughs> Ini kembali kepada pengelolaan waktu bagaimana mengefektifkan waktu selama kurang lebih 160 180 iya. second iya, ya. ya. Baik, silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya bapak. Beliau ani walau ayah. Baik pak, terima kasih banyak. Dengan bapak siapa dari mana? Abdullah dari Sulawesi Tenggara. Pak Abdullah dari Sulawesi Tenggara. Silahkan Pak, langsung saja. Tema kita pagi ini tentang konsekuensi iman, waktunya yang tersedia hanya 3 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. kau muslimin, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang telah mengaku dirinya beriman, maka dia harus menerima semua konsekuensi yang berkenaan dengan keimanannya tersebut. Di antara konsekuensi keimanan yang telah diikrarkan oleh seorang mukmin ialah yang pertama bahwa dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak boleh beribadah kepada selainnya, tidak boleh dalam bentuk apapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, "Fa'budillaha mukhlishan lahud din." maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budullaha wajtanibut taghut." Surat An-Nahl ayat 36 yang artinya sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut-tagut itu. Kemudian orang-orang yang beriman dia pun ketika beribadah kepada Allah senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh, "Wama atakumur Rasulu wa wama nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan yang mengada-ada dalam agama ini sehingga kita berbuat kebid'ahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdasa fi amrina haja, ma laysa minhu fahuwa Barang siapa yang mengada-adakan dalam perka dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Demikianlah di antara konsekuensi keimanan yang harus diterima sepenuhnya oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menerima dan melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa merasa keberatan sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdullah dari Sulawesi Tenggara ya. Betul. Dan ini Sulawesi Tenggara kayaknya baru pertama kali ini masuk ke dakwah. Kedengarannya begitu. Ya, kalau dari Sulawesi Selatan banyak gitu ya. Ah. Tapi tadi yang buat kita agak ragu sempat terhenti tadi di 20 menit yeah. eh, 20 detik terakhir tadi dikirain <laughs> terputus gitu. Yeah. Baik, kita masih menantikan partisipasi yang lainnya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Zainuddin Bekasi Timur. Bekasi. Passwordnya dulu, Pak. Balighu ani walau ayah Subhanallah, <laughs> bagus sekali loh Pak Baik Bapak bisa langsung dimulai ya?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 Perintah Allah itu bukan saja dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga dalam bentuk amalan sosial andat sama manusia dan berakhlak mulia. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa dengan orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji selalu ditepati. Firman Allah dalam Al-Qur'an ketika manusia di dalam di alam ruh, "Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan kamu?" Qalu bala syahidna Manusia menjawab, ya benar engkau adalah Tuhan kami. Konsekuensi dari pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus melaksanakan apapun perintahnya, bahkan sekalipun diuji. Walana khawfi wal ju'i wa wal anfusi was Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Orang beriman berusaha kaya raya, tapi boleh saja miskin. Orang beriman harus kuat, sehat, tetapi bisa juga lemah atau sakit. Pirsawan yang kami hormati, konsekuensi orang beriman teguh pendirian istiqomah apapun yang dihadapi. Kami sampaikan pantun penutup Irsawan yang budiman Suci sang Nikmat dirasa Tapi sayang sudah basi Cukup sekian para pemirsa Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin dari Bekasi Timur, terima kasih. Sangat menarik. Terakhir ditutup dengan sebuah pantun, pantun. gitu ya. Jarang-jarang nih terjadi buat iya, kita di sini ya. Mungkin salah satu variasi. Betul. Ya. Dan kita masih menantikan yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, eh, pasalnya Bapak. Balighu anni walau ayat. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Zainur Rofik Surabaya. Dari Surabaya. Baik, Bapak bisa langsung dimulai. Waktunya adalah 3 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman jelas dong kita harus berkonsekuensi dalam menjalankan apa yang kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum وأهليكم نارا Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas dong kalau kita mengaku beriman agar terhindar dari api neraka, kita harus memerhatikan semua seluruh keluarga. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang tidak selalu memerhatikan daripada keluarga. Banyak keluarga kita yang membiarkan anak-anaknya sehingga dia selalu melanggar perintah-perintah Allah salah satu contoh kaum muslimin anaknya kerja di luar kota tidak tahu tempatnya tidak tahu kerjanya ternyata pada waktu pulang dia membawa penyakit yang sangat berbahaya saya berharap kaum muslimin yang mendengar ini dakwah ini tolong perhatikan keluarganya agar kita terhindar dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus teringat hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna." Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Zenorovic yeah. dari Surabaya. Surabaya. Ya. <laughs> Alhamdulillah penyampaiannya cukup menarik juga. Betul ya. Ada satu hal mungkin yang menarik yang hmm. bisa kita uh, ambil hikmahnya adalah kata beliau kalau beriman itu jangan cukup untuk diri sendiri gitu. Jangan soleh sendirian hmm. tapi juga harus muslih ya. Harus menjaga keluarga kita Betul. untuk mengajak yang, iya, beriman. Banget. Itu yang penting banget. <laughs> Baik, silahkan dai daya berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Passwordnya dulu Ibu Beliau anni walau ayah Baik Ibu terima kasih Dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Iroh dari Bekasi Ibu Iroh dari Bekasi Ya.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 Iman seorang mukmin senantiasa mengalami fluktuasi atau turun naiknya kadang bertambah atau kadang malah berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibn Hibban mengatakan, al imanu yazidu wa yankusu bahwa iman bisa bertambah bahkan bisa berkurang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban seorang muslim yang mukmin untuk menerima konsen, konsekuensi iman itu atau tanggung jawab seorang mukmin untuk kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai uh, dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru, disuruhkan untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Juga diteruskan dengan ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Lalu apabila selesai sholat maka bertebarlah kembali di muka bumi serta cailah karunia Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah keseimbangan untuk diajarkan kepada umat manusia bahwa apa yang kita kerjakan dari yang baik di dunia bisa bernilai ibadah nanti di akhirat. Dan semoga hadirin rahimakumullah kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang selalu doa kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, datangkanlah kami di dunia kebaikan dan datangkanlah kami kebaikan di akhirat. Akhirnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ira dari Bekasi. Waktunya sangat pas kan? Sangat pas betul. Iya kata beliau itu ah. kalau orang beriman itu kadangkala bisa naik setiap saat kata dan juga mudah turun kata beliau tadi. Iya. Mhm. Dan kita terus menunggu partisipasi yang lainnya para dai dan daya nih Kak mm -hmm. Aji ya. Mm -hmm. Baik masih di telepon 5743476 atau 0215743478 silahkan para dai dan juga daya. Apakah sudah ada yang tersambung? Assalamualaikum. Sepertinya belum. Masih belum terus ada ya. Masih terus di, ya. dicoba ya. Iya. Nampaknya ini masih ada kesempatan ke, hmm. paling tidak satu atau dua orang lagi untuk bisa bergabung bersama kita ya betul, untuk kesempatan betul. pagi hari ini. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari uh, yang disampaikan oleh dai-dai ya tadi. Hmm. Pak Sofian dari Kalimantan, Kalimantan Timur, Timur tadi ya. Saya sempat mencatat bahwa kata beliau ketika orang menyatakan beriman itu pasti ada ujian di belakangnya. Jangan mundur dari situ gitu. Mm-hmm. Nah, artinya konsekuensi bagi kita ketika sudah mengucapkan keimanan itu, apapun yang kita hadapi tidak hanya senang kita gembira, Betul. tapi ketika diuji pun tetap harus beriman gitu ya. Iya. Hmm. Pokoknya harus selalu menjaga konsekuensi iman tersebut. Gitu Betul. Gitu ya. hmm Ya, dan mungkin kita informasikan sekali lagi nih untuk seluruh para dai dan juga ya. kalau saya nanti keluar sebagai pemenang terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti kita akan tampilkan pada saat grand final ya KJ mm ya. Betul. Itu sangat penting sekali untuk melihat wajahnya seperti apa. Biar kita saling kenal lah gitu ya. Ah. <laughs> kan selama ini hanya mendengarkan suaranya, wajahnya yang ganteng seperti apa, yang cantik seperti apa kita <laughs> ya, belum paham. <laughs> Silahkan bisa langsung kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak passwordnya. Tuhan ya Allah Iya, semangat ya Pak ya. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dari Pak Yamin Moontil di Di mana Pak? Di Pak? Di Gorontalo. Di Gorontalo. Baik, silakan bisa langsung dimulai dari sekarang. Waktunya adalah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur kafaru bi rabbihim ya'dilun an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya, Baik. sayang sekali terputus. Ya, sayang sekali terputus apakah kita masih menantikan telepon dari Pak Yamin dari Gorontalo ini, yeah. tapi di sisi lain ha. waktu kita juga sudah semakin sempit kelihatannya. Betul. Mm -hmm. Dan uh, mungkin kita akan hantarkan ke langsung berarti ya evaluasi, evaluasi. terlebih dahulu. Mhm. Iya, hmm. mungkin kita langsung saja persilakan kepada Bapak Dr. Haji Hamdani Anwar untuk memberikan evaluasinya. Silahkan Pak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti apa itu tausiah dari para dai dan daiyah yang telah diungkapkan sangat menarik sekali sehingga kami para dewan juri sangat terkesan dengan materi maupun cara pengungkapannya. Namun demikian ternyata dalam e, evaluasi ini ada beberapa hal yang harus diungkapkan yaitu yang pertama penggunaan waktu ya Tadi masih ada da'i yang tidak begitu cermat menggunakan waktunya Sehingga walaupun sudah waktu sudah habis Tapi masih ada materi yang belum disampaikan Dan dalam hal ini kalau dalam e, momen atau tausiah secara umum tidak ada masalah Namun karena kita dibatasi waktu Maka ini tentu harus dipergunakan dengan baik Kemudian yang kedua e, Masih banyak da'i dan da'iyah Yang intonasi dalam mengungkapkan materinya Itu terasa datar, monoton Seperti tadi diungkapkan oleh Pak Rasmuji tadi Tidak ada apa itu penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat yang dianggap penting Sehingga dalam orasi, dalam tausiah tampaknya intonasi-intonasi tadi mesti diperhatikan Selanjutnya penggunaan dalil. Penggunaan dalil baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari hadis nampaknya harus dicermati sesuai dengan isinya. Tadi diungkapkan oleh daiyah yang pertama tampaknya kurang pas dalam menggunakan dalil. Dalil yang diungkapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. allaha la yakfiru ayusra kabihi wa yakfiru maduna zalika lima yasha. Tapi ini dipakai dalil sebagai bahwa orang yang berbuat sesuatu nanti akan menyebabkan keluar dari Islam. Nah, ini tentu kurang pas karena ini merupakan faktor yang berkenaan dengan dosa terbesar yang tidak diampuni Allah. Selanjutnya adalah eh, cara mengucapkan ayat pasti ada beberapa da'i dan da'iyah yang ketika mengucapkan ayat itu tidak tepat ya. jadi misalnya tadi kul ingkun tumtuk tu'minuna billahi afa afat tabiuni padahal yang benar fat tabiuni tidak ada hamzahnya sehingga ini mendapat ketambahan atau juga falana nakum bi syai minal ju'i wal atasi wa naqasin hmm? maksudnya mestinya wa naqsin hmm? jadi tidak wa naqasin jadi wa naqsin sehingga ini merupakan sesuatu yang kurang tepat hmm? nanti kalau dalam MTQ itu sudah merupakan khotok jali yang yang apa e, kesalahan fatal pengurangan nilainya akan menjadi banyak dan satu lagi yaitu sesuai dengan tajwid maka pembacaan ayat itu harus satu nafas. Apabila ternyata tidak kuat, maka harus diulangi. Seperti tadi yang dikatakan, ya yualladzina amanu ku angfusakum. Berhenti, kemudian dilanjutkan wa ahlikum naro. Maka ini tidak tepat, ya. Sehingga hal-hal demikian tentu harus diperbaiki dan inilah hal-hal yang kami evaluasi dalam tausiah yang baru saja kita ikuti bersama demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hamdani Anwar. Dan itulah tadi evaluasi yang sudah disampaikan. Betul. Tadi tentang uh, ketika kita membaca Al-Quran ketika kita berhenti tanafus ya, hmm. berhenti di tengah jalan, lebih baik itu harus diulangi lagi sedikit gitu. Jangan dilanjutkan, khawatir nanti tidak matching. Yeah. Tadi memang kita beberapa kali sempat mendengarkan para dai-dai ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Dewan Hakim, ada beberapa kesalahan dalam membaca ayat. Ini hmm. fatal gitu ya, hmm. fatal sekali. Dan yang lebih penting lagi bagi kita semua, tadi ha hampir kebanyakan juga kita semacam mendeteksi, seolah sok tahu ini. <laughs> Kayaknya kayak membaca gitu. Aha. Jadi tidak ada penekanan di beberapa tekan mana yang harus ditinggikan, hmm. mana yang harus direndahkan Betul. gitu. Dan ini merupakan salah satu ajang untuk kita turut apa namanya berpartisipasi semacam Betul. itu ya untuk latihan semacam itu. Ini tidak hanya evaluasi loh buat para uh, eh, dai ya. Kita pun kita pun mudah-mudahan mendapat pelajaran iya, dari ini dan kita ya. pun harus segera mengumumkan oh, siapa oh, gitu. pemenang terbaik <laughs> pastinya ya. Iya. Baik, para dai dan juga daya, saya informasikan, saya umumkan untuk pemenang teledawa pada hari ini dengan jumlah nilai 159 jatuh kepada Bapak Abdullah dari Sulawesi Tenggara dan untuk Pak Abdullah jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard nanti akan kita tampilkan pada saat grand final nih Kak. Iya betul. Dan kita ucapkan barakallah. Mudah-mudahan ya. Allah memberkahi kepada Pak Abdullah. Amin. Dan bagi daya-daya yang belum mendapatkan predikat terbaik jangan khawatir dan jangan kecewa minggu depan dan minggu-minggu berikutnya insya Allah masih ada dan belum yang kebagian tersambung jadi iya. jangan khawatir usahalah terus, terus gitu ya terus terus dan terus dan <laughs> kita informasikan untuk tema pekan depan nih iya. jangan mhm. sampai mm -hmm. lupa ini mm -hmm. yaitu uh, buah iman dan istiqomah sekali lagi tema pekan depan adalah buah iman dan istiqomah mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang Betul. untuk kami depannya ya kak ya di di searching dulu gitu mm -hmm. tanya Mbah Google tanya Ustadz Google gitu kan <laughs> <laughs> Kalau belum ada datanya tanya Mbah lah, tanya Mbah, tanya Ustadz gitu ya. Biar nanti saat pekan depan sudah ada poin-poinnya. Gak usah dibaca lah, poin-poinnya saja disampaikan biar nanti tidak tidak kejadian yang kelebihan waktu kan. Hmm. Kalau ada poin-poinnya kan mana bisa dipanjangkan, mana hmm. bisa dipendekkan, harapannya begitu. Betul. Dan yang lebih penting lagi pemirsa sekalian, ya kalau kita ingin sesuatu yang baik kita coba tanya kepada Dewan Hakim gitu ya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan nah, untuk itu dia. dan juga daya nih. Ya, Ustaz ya, mungkin memberikan sharing kepada kita sedikit gitu ya tentang pembekalan bagaimana sih agar kita bisa menyampaikan itu efektif gitu. Nah, silahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita merujuk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa metode yang sangat efektif disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyentuh langsung bagaimana kepribadian umat umat Arab pada saat itu. Artinya bahwa kita tahu sekitar 13 tahun pada periode Mekah dan sekitar 10 tahun pada periode Madinah Rasulullah dianggap seorang yang sangat berhasil dalam menyampaikan dakwah pada saat itu. Ini pun ternyata sentuhan langsung ya. ke hati mad'u itu sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Satar. Artinya ketika menyampaikan sesuatu tuh harus tahu audiensnya itu siapa iya. agar bisa merebut hatinya gitu ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. <laughs> Baik pemirsa tidak terasa waktu jelah yang memisahkan kita akhirnya saya Putra Besenen, Karah Majis beserta seluruh kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.